وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رحمه الله تعالى ta'ala menyebutkan bahwasanya ahlu syubhat, ahlu batil kaum musyrikin yang menisbatkan dirinya kepada Islam memiliki syubhat lain di mana mereka mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari Usama Usama bin Zaid ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah di mana Rasulullah SAW berkata kepada Usama aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah Apakah engkau bunuh dia? Mengapa engkau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Demikian juga ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa hadithu ukhar fil Kafi amman qalaha dan hadis lainnya kata mereka tentang larangan membunuh orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah para ikhwan, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syubhat mereka ahlul batil di mana mereka mengatakan bukankah Nabi mengingkari Usama ketika membunuh, membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah kisah ini terjadi pada peperangan antara orang Islam dan orang-orang kufar di mana ada salah seorang kafir yang banyak menghabisi kaum muslimin kemudian ketika giliran berhadapan dengan Usama maka dia dalam posisi yang terjepit kemudian dalam posisi Usama menguasainya dan akan menghabisinya seketika dia mengucapkan la ilaha illallah namun Usama tetap membunuhnya sampailah hal ini ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia panggil Usama dia ingkari Usama di mana Nabi mengatakan kepadanya, "Aqatal tahu?" Ba'da qala la ilaha illallah, bagaimana kau bunuh dia? Bukankah dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Berkata Usama, "Ya Rasulullah, ma yaquluha takhawufan." Ya Rasulullah, sungguhnya dia mengucapkannya karena takut dari kematian. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syaqaqta qalbah?" Kenapa tidak kau belah dadanya? Kau lihat niatnya, hatinya maka hadis ini ikhwan adalah hadis yang sahih. Imam Bukhari mengeluarkannya dalam kitab Maghazi. Tetapi ahlu syubhat, ahlu batil menjadikan hadis ini sebagai landasan pemikiran mereka bahwasanya menurut mereka siapapun juga yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Buktinya kata mereka Nabi memarahi Usama ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksud mereka, kalaulah orang apapun yang mereka buat datang ke kubur memuja orang-orang yang telah meninggal, percaya kepada batu, percaya kepada dukun, percaya kepada jimat, keris, apa namanya percaya kepada orang-orang yang mengatakan para peramal yang mengatakan akan terjadi kelak kiamat pada tahun 2012 percaya kepada perkara-perkara gaib yang diucapkan yang hanya Allah SWT mengetahuinya menurut mereka perkara-perkara seperti ini bukanlah kesyirikan selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Menurut mereka, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah apapun yang mereka buat tidak boleh mereka diperangi. Tidak boleh mereka dikatakan telah tergelincir kepada kesyirikan. Dalilnya kata mereka ini hadis Sahih Bukhari. Bosnya Rasulullah mengingkari Usama ketika membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maksud mereka Orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah maka mereka tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh mereka diperangi, tidak boleh mereka dikatakan eh, katakan musyrik, apapun yang mereka perbuat. Ini yang mereka inginkan. Kalaupun dia ke kuburan memuja ya waliyullah ya Rasulullah, ya Habibullah dalam kondisi terjepit, dia minta ya Rasulullah ana fi hasbik bantuanmu ya Abdul Qadir Jilani. Kata mereka, ini semua tidak mengapa. Selama mereka mengucapkan la ilaha illallah maka mereka muslim mukmin jangan diperangi. Dia yakini batu itu mendatangkan manfaat, menyembuhkan seorang sebagaimana sekarang musibah besar menimpa negeri ini. Beratus beratus orang yang meyakini batu ini batu milik salah seorang dukun kecil itu mendatangkan manfaat bagi manusia, menyembuhkan. Maka pemahaman-pemahaman seperti ini menurut mereka ahlul batil, ahlul syubhat. Enggak ada masalah mereka jangan diperangi mereka tidak dapat disalahkan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah ini sebenarnya mereka inginkan kemudian mereka datangkan dari lainnya daripada perkataan Nabi saw Alaihi Wasallam yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala bahwa Nabi bersabda umir tu anqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah fa in qaluha jika mereka mengucapkannya asmu minni dima'ahum amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka berarti mereka telah terjaga daripadaku harta mereka dan nyawa mereka kecuali dengan hak Islam. Menurut mereka hadis ini sebagai landasan bagi mereka bahwasanya orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi apalagi dikafirkan dibunuh. Karena Rasulullah mengatakan yang mengucapkannya maka terpelihara dari darinya dariku darahnya dan hartanya. Ini subhat mereka. Paham antum subhat mereka? Taib. Wa muradu haula'il jahalah berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, "Wa muradu haula'il jahalah anna man qalaha la yakfur walau yaqtul walau fa'ala ma fa'al." Wala yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Menurut mereka, Menurut mereka orang-orang jahil ini bahwasanya hadis-hadis tadi yang kita bacakan sebagai landasan bagi mereka bahwasanya siapapun yang telah mengucapkan kalimat ini kalimat la ilaha illallah maka dia tidak mungkin kafir tidak mungkin menjadi kafir tidak pula mungkin dibunuh walau berbuat apapun yang mereka perbuat sekarang ingat jawabannya sekarang perhatikan dengarkan jawabannya Antum telah dengar subhat, maka antum harus dengar jawabannya. Jawaban itu yang akan dapat menepis subhat Fayuqalu ula'il musyrikin al-juhal. Maka hendaklah dikatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang jahil itu. Maklumun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Adalah hal yang diketahui secara pasti yang disepakati bahwasanya Rasulullah SAW telah memerangi orang-orang Yahudi, menawan mereka, sementara mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Ini bantahan. Bantahan orang-orang musyrikin, orang-orang jahil yang mengatakan yang mengucapkan la ilaha illallah jangan diperangi, apalagi di, dikatakan murtad hal darahnya enggak. Mereka gunakan hadis Usama. Maka dibantah oleh Syekh. Adalah hal yang diketahui Nabi memerangi orang-orang Yahudi. Padahal orang-orang Yahudi juga mengucapkan La ilaha illallah Wa anna ashaban Nabi SAW Qatalu bani hanifata Wahum yashhaduna an la ilaha illallah Dia berikan contoh lainnya bahwasanya juga para sahabat-sahabat Rasulullah, para sahabat-sahabat Nabi telah memerangi Bani Hanifah. yakni pengikutnya Musailamah al-Kadzab. Padahal mereka juga bersaksi bahwasanya la ilaha illallah bahkan wa anna Muhammad Rasulullah. Kalau orang-orang Yahudi hanya mengatakan la ilaha illallah, mereka yakini hanya tidak ilah yang hak kecuali Allah. Mereka tidak imani Rasulullah sebagai Rasul. Orang-orang Bani Hanifah mengikutnya Musailamah bahkan mengikrarkan dua syahadat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, juga mereka mengucapkan Muhammad Rasulullah. Cuma mereka mengatakan, mengatakan bahwasanya Musailamah juga Rasulullah yang diikut sertakan dalam menerima wahyu sebagaimana tulis ya eh, tulisan Musailama surat yang dilayangkan Musailama kepada Rasulullah dari Musailama Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah diakui Muhammad sebagai Rasulullah dia katakan sungguhnya bumi ini uh, kata Musailama sesungguhnya bumi ini dibagi menjadi jadi dua intinya sebagian itu milik anda dan sebagian lain adalah milikku tetapi orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang tidak adil kata dia. Maka dijawab Rasulullah SAW dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab sang pendusta. Melekatlah nama ini sampai akhir zaman. Maka dia katakan, bumi ini bukan milikku, bukan milikmu, tapi milik Allah. Dia akan berikan kepada siapa-siapa yang dia dikehendaki daripada hamba-hambanya. Musa Musailamah mengakui Rasulullah sebagai Rasul, mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi diperangi oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Bahkan mereka ditawan, dijadikan budak-budak, harta mereka dijadikan sebagai ghanimah. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka juga mengucapkan Muhammad Rasulullah. Kenapa mereka diperangi? Karena etikat yang batil menganggap ada nabi setelah Rasulullah. Sebagaimana pemahaman Ahmadiyah, Al-Qadianiyah, dan pemahaman-pemahaman lain yang batil, Al-Qiyadah dan seterusnya yang dahulu tersebar di negeri ini. Kemudian kata Muhammad Syekh Muhammad rahimahullah wayusalluna wayadda'una al-islam mereka juga salat mereka juga mengaku Islam tidak pernah orang-orang Bani Hanifah mengatakan mereka telah keluar dari Islam mereka juga mengaku Islam mereka juga salat walaupun ada tambahan dalam azannya mereka bersaksi Musailam kadzab sebagai Rasulullah وكذلك الذين harraqahum Ali ibn Abi Talibin. Dia berikan contoh lagi. Syekh Muhammad mendatangkan contoh lain. Demikian pula orang-orang yang telah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib yang mengangkat Ali sebagai Tuhan, yang menjadikan Ali sebagai Tuhan karena menurut mereka Ali menetes dalam dirinya unsur Tuhan. Mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan mereka tidak mengatakan Ali sebagai Rasulullah, tapi lebih daripada itu. Mereka jadikan Ali sebagai Tuhan. billah. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث وأن هؤلاء وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل walau qala la ilaha illallah kata Syekh Muhammad menunjukkan bagaimana tanakutnya, bagaimana kontradiksinya, konver, eh, apa namanya pertentangan, kontroversinya pemikiran orang-orang musyrikin ini, orang-orang juhal ini. Kata beliau, il jahala. Padahal orang-orang jahil itu, yakni orang-orang yang mendatangkan syubhat tadi yang mengatakan la ilaha illallah menurut mereka tidak mungkin diperangi, tidak mungkin menjadi kafir. Padahal mereka orang-orang jahil itu mukirun juga menyepakati, menyepakati. Mereka juga mengakui bahwasanya barang siapa yang mengingkari hari berbangkit dia akan dikafirkan dan dia akan diperangi walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah padahal orang-orang tadi orang-orang yakni yang menisbatkan diri kepada Islam padahal mereka telah tergencir ke dalam kesyirikan bahkan telah menjadi orang-orang musyrik karena telah tegak kepada mereka hujah mereka mengakui bahwasanya barang siapa yang mengingkari hari berbangkit dia akan menjadi kafir dan diperangi. Walaupun mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kontradiksi. Satu sisi mereka mengatakan yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi. Tapi mereka meyakini pula barang siapa yang mengingkari berbangkit, mengingkari Al-Qur'an, walaupun mengucapkan la ilaha illallah dia diperangi. Kontroversi. Kemudian kata mereka berkata Syekh Muhammad wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kufira. Mereka juga sepakat mengakui bahwasanya barang siapa yang mengingkari satu saja bagian dari rukun Islam, maka dia itu akan dikafirkan dan diperangi. Walau qala la ilaha walaupun mereka mengucapkan la ilaha ini menunjukkan tidak istiqomahnya mereka, tidak konsistennya mereka ahlul batil. Menunjukkan betapa kontroversinya pemahaman mereka. Satu sisi mereka mengatakan bagaimana akan kafirkan orang-orang yang uh, berdoa meminta memuja apa namanya memberikan segala macam bentuk sembelihan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala bertawasul kepada mereka minta kepada mereka kenapa dikafirkan? Bukankah mereka mengucapkan la ilaha illallah? Padahal Rasulullah telah memarahi Usama yang membunuh seorang mengucapkan la ilaha illallah. Ini mereka. Tapi di sisi lain mereka juga meyakini bahwasanya barang siapa yang mengingkari hari berbangkit, mengingkari Al-Qur'an, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap dikafirkan dan diperangi. Dan barang siapa yang mengingkari satu saja daripada rukun Islam, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali menurut mereka juga tetap diperangi. Ini menunjukkan yakni betapa lemahnya sandaran mereka. Dan jika antum lihat ahlul batil mereka kontradiksi. Apapun yang mereka ucapkan akan bertentangan satu sama lainnya. Karena bukan daripada wahyu. Adapun wahyu yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya tidak akan pernah kontradiksi satu sama lainnya. Berkata Syekh Muhammad, idza jahada syai'an min al-furu' wa tanfa'uhu idza jahada at-tauhid?" Berkata Syekh Muhammad, membatalkan syubhat mereka. Bagaimana? Menurut mereka, tidak bermanfaat ucapan orang la ilaha illallah jika dia mengingkari perkara-perkara cabang dalam agama ini. Kata mereka, sebagaimana mengingkari perkara sholat, mengingkari zakat, mengingkari puasa, haji, ya, yang dianggap merupakan perkara-perkara cabang. falah لا تنفعه إذا جحد شيء من الفروع وتنفعه إذا جحد tauhid bagaimana mungkin ini menunjukkan kontradiksi mereka menurut mereka tidak bermanfaat ucapan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah jika dia mengingkari sesuatu daripada bagian furu' bagian dasar bagian cabang semisal sholat, zakat, puasa dan lain-lainnya. Dia diingkari, jika dia ingkari perkara ini, mereka semua sepakat dia kafir diperangi. Watan fa'uhu idha jahadat tauhid. Sementara mereka mengatakan dalam sisi lainnya, tetap bermanfaat kalimat ini ketika seorang mengingkari perkara tauhid. Subhanallah. Kata mereka, kontradiksi mereka, kalau perkara-perkara furu saja kalau diingkari mereka diperangi dikatakan kafir tapi andai kata mereka yakni menentang perkara-perkara tauhid jangan dikafirkan subhanallah kalau mereka meminta kepada nabi jangan dikafirkan mereka mereka minta kepada wali jangan dikafirkan mereka yakini batu mendatangkan manfaat jangan dikafirkan mereka mereka mengakui dukun itu memberikan manfaat mudarat jangan dikafirkan mereka subhanallah ini batil Kontradiksi sekali. Perkara-perkara furu' mereka katakan bermanfaat eh, tidak bermanfaat ucapan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tetap diperangi, tetap di, ditumpahkan darah mereka. Selama mereka mengingkari perkara-perkara yang sifatnya furuk, mengingkari zakat, puasa, haji. Tapi men anehnya menurut mereka, kalau seorang mengingkari perkara tauhid, bahwasanya wajib memberikan ibadah hanya untuk Allah saja, haram hukumnya bahkan syirik memberikan ibadah kepada selain Allah SWT, kata mereka tidak. Jangan dikafirkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan kontradiksinya mazhab mereka kata Syekh Muhammad, bagaimana mungkin dalam perkara furu' mereka mengatakan tidak bermanfaat ucapan seorang la ilallah jika dia mengingkari perkara-perkara furu'. Dalam perkara usul, orang yang mengingkari akar agama tauhid menurut mereka bermanfaat ucapan la ilaha Jangan dikafirkan mereka selama mereka mengatakan la ilaha Walaupun mereka mengingkari perkara-perkara kesyirikan contohnya mereka ingkari bahwasanya ibadah hanya untuk Allah SWT mereka ingkari ini tidak menjadi kafir Huwa aslu dinir rusul wa, wa Padahal tauhid ini adalah merupakan asal akar agama semua nabi, semua rasul. Walakin a'da'ullah ma fahimu makna al Sayangnya, musuh-musuh Allah mereka tidak mengerti makna-makna hadis-hadis yang mereka ucapkan. Subhanallah. Dari sini ikhwan rahimakumullah. Kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya ahlus syubhat mereka juga punya dalil. Mereka juga ambil hadis-hadis yang sahih ayat-ayat Al-Quranul Karim tetapi kesalahan mereka adalah tidak menempatkan dalil ini pada tempatnya kesalahan mereka adalah dalam beristidlal bagaimana cara mengambil dalil ini sebagai hujah itu yang salah lihatlah orang-orang orang-orang khawarij yang memerangi Ali radhiyallahu taalaan yang memerangi Ali dan para sahabat kaum muslimin apa kata mereka ketika memerangi Ali dan para sahabatnya mereka bacakan ayat, Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah SWT. Seolah-olah mereka mengingkari Ali yang mem ya, memilih satu orang daripada sahabatnya untuk sebagai pendamai antara Ali dengan Muawiyah. Mereka ingkari Ali, mereka kafirkan. Mereka kafirkan Ali dengan satu ayat. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah, bukan manusia. Menurut paham mereka, tidak boleh ada dalam perkara ini dikembalikan kepada manusia karena kebodohan mereka. Makanya Ali berkata, kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimat ini hak, tapi tujuannya adalah kebatilan. Makanya ikhwan rahimanillah wa ajma'in, tidak cukup kita mengatakan kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah saja. Karena semua ahlul batil juga mengatakan demikian. Kalau mereka mengatakan kami tidak kembali kepada Quran dan Sunnah, mereka akan dibantah, akan ditolak. Lihatlah Ahmad Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad. Dia tidak pernah mengingkari Quran. Dia mengimani Quran. Juga dia mengakui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam penafsiran dia tergelincir. Contohnya dia mengimani ayat Walakin Rasulullah khataman nabiyin Tapi dia Muhammad sebagai Rasulullah Dan penutup para nabi Itu hak terjemahan yang benarnya Dia katakan makna khataman nabiin Bukanlah penutup para nabi Tapi hiasan para nabi Muhammad adalah hiasan para nabi, dialah nabi yang paling utama dan tidak menutup kemungkinan adanya nabi setelah beliau. Ini yang batil ikhwan rahimakumullah. Setiap ahlul batil mereka itu punya juga syubhat, punya juga hujah. Ya mereka ambil daripada Quran, mereka ambil daripada sunnah. Subhanallah. Tapi kesalahan mereka adalah bagaimana cara beristidlal. Subhanallah. Makanya perlu ada diikat dengan pemahaman yang benar daripada para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in. dan para aimatus salaf. Taib. Fa amma hadits Usamah, maka dijawab oleh Syekh Muhammad tentang hadis Usamah itu apa sebenarnya isinya. Fa amma hadits Usamah fa innahu qatala rajulan idda'a al-Islam bisababi annahu dhanna annahu ما illa إلا 'ala damihi wa malihi. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا Adapun jawaban terhadap hadis sama yang mereka jadikan sebagai hujah mereka di mana dia telah membunuh seseorang yang mengaku beragama Islam, mengucapkan kalimat la ilallah, sebabnya adalah sama menganggap dia mengucapkan kalimat ini hanyalah karena takut pedang, takut kematian, takut ditumpahkan darahnya dan hartanya. Makanya kata kata Usam, "Ya Rasulullah, nama kalah takhawfan." Sesungguhnya dia mengucapkannya karena takut daripada pedangku. Tapi Islam mengajarkan bahwasanya kita menerima yang zahir, menghukum seseorang di atas zahir yang dia perbuat dari ucapannya daripada perilakunya adapun perkara batin hatinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala Maka Rasulullah salahkan Usamah karena Usamah berusaha untuk campur dalam perkara-perkara batin yang itu hanya Allah yang mengetahuinya. Jika seorang menampakkan keislaman, kita terima keislamannya. Ketika dia menampakkan kekafiran yang perkataan maupun perbuatan, kita hukumi dia dengan apa-apa yang ditampakkan. Makanya kata Umar radhiyallahu taala pada masa Rasulullah orang-orang itu ditimbang dengan wahyu, diukur dengan wahyu, diketahui dengan wahyu. Pada masa kita sekarang, barang siapa yang menampakkan kebaikan, kami akan terima dia. Barang siapa yang menampakkan kejelekan, kami akan hukum dia. Kata Umar radhiyallahu taala. Subhanallah. Jadi sebenarnya Usama radhiyallahu taala membunuhnya karena dia menganggap orang ini mengucapkannya karena takut daripada kematian takut daripada hartanya ditumpahkan, diambil dan darahnya ditumpahkan. Dan kaidah dalam agama, seseorang yang telah menampakkan keislaman wajib kita tahan diri sampai jelas perkaranya belakangan. Apakah dia konsisten dengan apa apa yang ditampakkan atau ternyata dia menyelisihi setelah belakangan dia menyelisihi apa apa yang diucapkan dengan kepekatan maupun perbuatan-perbuatan yang membuat dia keluar daripada Islam yang membatalkan apa apa yang ditampakkan. Dalam Islam, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah kita katakan dia orang muslim, dia orang mukmin. Tapi kita pantau lagi. Apakah setelah itu dia konsisten dengan kalimat ini ya atau tidak? Jika setelah seseorang mengucapkan la ilaha illallah ternyata dia nggak konsisten dengan kalimat ini. Dia masih datang menyembah berhala contohnya waliyadzubillah. Bersumpah dengan nama-nama berhalanya atau setelah mengucapkan la ilaha illallah masih tetap ke rumah-rumah ibadah mereka. Ini orang walaupun mengucapkan la ilaha illallah ya, maka kalimat la ilaha nggak ada berarti. Tidak dapat menjaga hartanya. Makanya dalam Islam seorang ketika menampakkan keislaman kita terima. Selama belum dapat terlihat darinya apa-apa yang menyelisih apa-apa yang telah diucapkan. Sebenarnya Usama karena dia tidak mengerti perkara ini. Dia membunuh orang ini karena syubhat, karena ketidaktahuannya. Makanya pembunuhan dalam perkara syubhat tidak diambil hukum kisas dia salah dia khilaf bagaimana Khalid radhiyallahu taala anhu juga membunuh orang-orang yang berislam karena khilaf ketika Khalid membunuh orang-orang yang mengatakan sobakna sobakna karena Khalid suruh mereka mengatakan la ilaha illallah mereka tidak bisa mengucapkannya mereka katakan sobakna sobakna dalam bahasa Arab sobakna maknanya adalah kami telah pindah agama mereka diperangi Khalid diingkari oleh Rasulullah SAW ini menunjukkan kepada kita seseorang yang membunuh seorang ke dalam perkara syubhat yang semar-samar, yang remang-remang, yang tidak jelas menurut dia tidak dihukumi kisos. Makanya Usama tidak dikisos, tapi hanya dibayar diat saja sebagai tebusan. Intinya hadis Usama ini nggak dapat jadikan sebagai landasan bagi mereka. Karena hadis Usama ini hanya menunjukkan bahwa siapa yang menampakkan keselamatan wajib kita tahan diri untuk tidak menumpahkan darahnya. Kita cek kembali sampai kelak datang perkara-perkara baru yang membuat kita yakin bahwasanya dia telah membatalkan apa yang diucapkan dengan perkataan maupun perbuatan. Perkataan kesyirikan, perbuatan kesyirikan, keyakinan kesyirikan. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kita katakan zahirnya dia mukmin. Tapi ketika dia mengatakan tapi menurut saya ada juga Nabi setelah Rasulullah SAW. Itu Ahmad Mirza Ahmad juga Nabi sebagai setelah Rasulullah. Orang ini apa-apa yang dia ucapkan telah membatalkan yakni kalimat sebelumnya. Keyakinannya ini telah membatalkan kalimat sebelumnya. Subhanallah. La ilaha illallah. Banyak sekali perkara-perkara yang orang tidak paham itu adalah merupakan kufuran Contohnya, yang meyakini kiamat akan terjadi pada tahun tertentu. Dahulu kala selalu kita dengar tahun 2000 akan terjadi kiamat. Jam sekian, jam sekian, tahun 1999 kiamat, sekarang 2012 kiamat. La ilaha illallah. Jika diyakini dengan benar, telah tegak hujah kepadanya, dia kufur kepada Islam jika telah sampai kepadanya hujah, karena perkara kiamat hanya Allah yang mengetahuinya yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha mereka bertanya kepada tentang hari kiamat kapan datangnya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala ilmunya Allahu akbar tapi manusia karena nggak berilmu subhanallah macam-macam yang mereka yakini meyakini batu bisa mendatangkan manfaat, nolak mudarat, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. La ilaha illallah meyakini la ilaha illallah. Banyak sekali kesyirikan-kesyirikan karena kejahilan manusia. Jadi siapa yang menampakkan keislaman, kita tahan diri kita untuk tidak menumpahkan darahnya. Tapi ketika dia batalkan persaksiannya dengan ucapan-ucapan, ya, keyakinan-keyakinan, perbuatan-perbuatan kekufuran, maka itu dapat membatalkan kalimat yang diucapkan. Karena itulah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu." Wahai orang-orang beriman, jikalah kalian berperang jalan Allah SWT, maka cek kembalilah. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kamu katakan kepada orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dia berserah diri pasrah engkau bukan orang mukmin. Kata Allah swt. Turun ayat dalam perkara ini. Jangan kalian katakan orang-orang yang telah pasrah mengucapkan la ilallah. Kalian katakan kamu bukan orang mukmin. Kamu mengucapkan yang karena takut pedang. Jangan katakan demikian. Berkata Syekh Muhammad, أي فتثبتوا Fal-ayah tadullu ala annahu yajibul kaf anhu tathabbut. Ayat ini hanyalah menunjukkan bahwasanya wajib bagi seorang menahan diri untuk tidak menumpahkan darah seorang yang telah mengingkarkan kalimat ini. Fa in tabayyana minhu ba'da dhalik ma yukhaliful Islam qutil. Tapi jika telah nyata ternyata setelah itu dia tampakkan apa-apa yang menyelisih Islam, dia akan tetap diperangi liqaulihi ta'ala fatabayanu karena Allah perintahkan fatabayanu ceklah ucapannya tersebut. Benar enggak? Benar enggak persaksiannya? Konsekuen enggak dia dengan persaksiannya? Fatabayanu. Arti fatabayanu cek kembali. Lihat kembali, buktikan benar enggak ucapannya. Subhanallah. Walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabuti ma'nan. Kalaulah tidak boleh seorang diperangi setelah mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus dicek kembali apapun yang diperbuat, nggak ada makna Allah perintahkan kita untuk mengecek kembali setelah itu. Nggak ada makna fatabayyanu. Subhanallah. Ini balasan. Ini adalah merupakan hujah yang kuat sekali. Membantah syubhat mereka. Untuk apa Allah katakan fatabayyanu? Kecuali karena hal ini memerintahkan kita untuk melihat kembali setelah dia mengucapkan keislaman, apa yang dia perbuat. Sesuai nggak antara ucapan dan perbuatannya? Konsekuen nggak dia? Kalau ternyata dia tampakkan kekufuran dengan keyakinan, perbuatan, perkataan, dia diperangi tetap diperangi. Makanya diperangi orang-orang pengikut Musailamah Kadzab Bani Hanifah. Padahal mereka juga mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka mengucapkan Muhammad Rasulullah. Diperangi juga sahabat-sahabat Ali yang menyembah Ali. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena mereka menunjukkan perkara-perkara yang membatalkan kalimat la ilaha illallah mereka. Antum paham? Fahim tuh? وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه demikian juga hadis-hadis lain yang mereka sebutkan yang, yang semisalnya maka semua hadis yang memerintahkan kita untuk menahan diri untuk tidak menumpahkan darah orang-orang yang mengucapkan la ilallah maka itulah penafsirannya Maknanya kita terima keislamannya, ucapannya, dan kita hukum dia dengan orang Islam, orang mukmin sebelum tampak perkara-perkara lain yang membatalkan keislamannya. anna man azhar Islam wa tauhid wajib al-kafu anhu. Kata Syekh Muhammad bahwasanya siapapun yang menampakkan keislaman, menampakkan ketauhidan, wajib kita menahan diri daripadanya illa in tabayyana minhu ma yunaqidhu dzalik. Kecuali jika telah nyata kelak daripada sikapnya, perbuatannya, perkataannya yang menyelisihi apa-apa yang diucapkan. Wa dalilu ala hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول إلى الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد كتب اليوم رحمه الله تعالى dalil atas penjelasan ini bahwasanya ketika Rasulullah bahwasanya Rasulullah yang mengatakan dan menjelaskan kepada kita yang mengatakan kepada orang yang bunuh orang tadi yang mengatakan kepada Usama kenapa kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilallah dan Rasulullah juga yang mengatakan dalam hadisnya aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilallah hadis-hadis ini yang dikatakan Rasulullah SAW tetapi Rasulullah juga berkata tentang orang-orang khawarij dimanapun kalian jumpai mereka perangilah mereka Andai kata aku menjumpai mereka, aku akan memperangi mereka sebagaimana diperanginya orang-orang Ad. Subhanallah. Kata Syekh Muhammad, kalau kalian berdalil dengan hadis Usama tentang apapun yang diperbuat seorang tidak boleh kafirkan selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Tentang hadis yang Rasul katakan aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Pahamilah hadis-hadis ini yang Rasul ucapkan tapi juga dia mengucapkan tentang orang-orang khawarij yang mengucapkan la ilaha illallah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi SAW tentang orang-orang Khawarij dimanapun kalian menjumpai mereka perangilah mereka bahkan jika aku menjumpai mereka akan kuperangi mereka sebagaimana diperangi orang-orang Ad subhanallah dalam hadis yang dikutkan Abu Daud rahimahullah taala dalam kitab sunnah tentang memerangi orang-orang Khawarij jadi janganlah kita dalam beragama ambil satu hadis buang satu hadis kesesatan setiap ahlul dalal kesesatan setiap kelompok-kelompok ketika mereka mengambil sebagian hadis meninggalkan hadis-hadis lainnya. Nabi juga yang mengatakan perangilah orang Khawarij dimanapun mereka berada. Maknanya bahwasanya orang-orang Khawarij juga mengucap, mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena mereka menampakkan perkara-perkara lain, maka mereka juga diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah tentang orang Khawarij, Ya, berkata Syekh Muhammad tentang orang Khawarij, "Ma'a kaunihim min aktsarin nas ibadatan wa tahlila." Padahal mereka orang-orang Khawarij yang diperintahkan untuk diperang ini adalah orang yang paling banyak beribadah. Paling banyak mengucapkan la ilaha illallah. Hatta inna sahabata yah yuhaqqiruna anfusahum indahum. Bahkan sampai pada tingkat para sahabat sendiri merasa rendah jika dibandingkan amalan mereka dengan amalan orang-orang khawarij subhanallah jadi bukanlah standar ikhwan sekalian para pendengar kalau anda melihat orang banyak mengucapkan la ilallah berpuluh ribu kali dia ucapkan la ilallah bukan standar dia itu telah benar cara beragamanya walaupun dia ahli salat kapan pun juga nampak di masjid paling dahulu datang ke masjid ahli siam paling banyak puasanya kapan pun jumpa dia berpuasa orang seperti ini belum pasti benar cara beragamanya Lihatlah orang-orang khawarij yang paling banyak ibadahnya, paling banyak puasanya, maka kita jangan terpukau dengan orang-orang yang banyak dengan banyak ibadahnya jika salah cara pemahaman agamanya. Jangan terpukau dengan orang yang hafal Quran Quranul Karim. Yang hafal hadis-hadis. Jika salah cara beragamanya. Yang ahli ibadah, taat beragama, dalam artian taat beribadah, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin sodakoh dan seterusnya. Itu belum memastikan seorang benar cara beragamanya. Sebagaimana orang-orang khawarij yang diperangi padahal mereka ahli ibadah, ahli puasa dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah bukanlah kalimat yang harus secara mutlak apapun yang diucapkan seorang diperbuat seorang maka tidak boleh diperangi ketika dia telah mengucapkan la ilaha tidak tidak benar pendapat ini Berkata yakni Syekh Muhammad, "Wa hum ta'allamul ilma minas sahabah." Bahkan orang-orang Khawarij ini belajar langsung daripada sahabat Rasulullah subhanallah. Falam tanfa'hum la ilaha illallah wala kathatul ibadah wala iddi'a'ul islam lamma zahara minhum mukhalafat syariah. Enggak berguna bagi mereka ucapan la ilaha illallah. Walaupun mereka banyak ibadah. Walaupun mereka mengakui beragama Islam, tatkala mereka menampakkan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Kedalika ma dzakarnahu min qital yahud wa qital as Bani Hanifah. Demikian juga yang telah kita sebutkan yang berlalu di mana Nabi memerangi orang-orang Yahudi yang mengucapkan la ilaha illallah, memerangi Bani Hanifah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa kadzalika arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghzuwa Bani al-Mustaliq lamma akhbarahu rajulun annahum mana'u az-zakata. Bahkan Rasulullah ingin memerangi Bani Mustalik. Tatkala diberitahukan oleh seseorang yang Rasulullah utus untuk memungut zakat mereka, diberitahukan oleh utusan ini bahwasanya mereka tidak mau membayar zakat. Apa yang Rasulullah perbuat? Rasulullah siapkan pasukan semua untuk memerangi Bani Mustalik. Padahal orang yang menyampaikan berita ini dia berdusta. Dia tidak sampai ke tempat Bani Mustalik, dia pulang di tengah jalan dia katakan ya Rasulullah, mereka tidak mau membayar zakat. Hampir-hampir mereka diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka mengucapkan la ilallah. Hampir-hampir mereka diperangi Rasulullah karena mereka tidak mau membayar zakat. Hatta anzalallahu ta'ala sampai-sampai Allah turunkan ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Turunlah ayat yang memerintahkan kita untuk mengecek berita terlebih dahulu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka ceklah kebenarannya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalian timpakan musibah kepada satu kaum karena kejahilan kalian tidak cek terlebih dahulu akhirnya kalian menyesal wa kana rajulu kadziban alaihim dan orang ini yang diutus Nabi berdusta kepada Rasulullah dan para sahabatnya kullu hadza yadullu ala anna murana nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits ma dzakarna maka ini semua yang kami sebut, sebutkan intinya bahwasanya keinginan Nabi ketika mengucapkan dalam hadis-hadis bahwasanya aku diperintahkan untuk membunuh manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya orang yang mengucapkan la tidak boleh diperangi itu maknanya adalah sebagaimana kami terangkan jika dia tidak menyelisihi tidak mendatangkan amalan-amalan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 Jazakallah khairan pada Ustaz Abu Farus yang telah memberikan kajian kita pada malam hari ini. Uh, baiklah sabarhan dimanapun Anda berada, kita akan masuki sesi tanya jawab dan kami berharap pada para pendengar bisa memberikan pertanyaan yang langsung berhubungan dengan topik kita pada malam hari ini. Kita angkat satu penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Pak dari siapa di mana Pak? Abdullah Singapura. Maaf Pak siapa namanya Pak? Ab Abdullah dari Singapura. Abdullah dari Singapura. Apa tuh? Afan. Uh, Ustaz, uh, tadi uh, di sini ada satu jenis syubhat yang uh, kita tahu yang kita mungkin tak boleh jawab dengan betul. Yakni kata mereka uh, Nabi SAW itu masih hidup kerana uh, Allah mengatakan uh, jangan kita katakan pada orang yang mati syahid syahid itu telah telah mati bal bal ahya walakila uh, hmm. tashurun hmm. jadi oleh kerana orang syuhada itu mas, uh, tidak tidak boleh dikatakan telah uh, mati telah hmm. telah maut Maka begitu juga Nabi SAW. Apalagi Nabi SAW kata mereka. Mm-hmm. Jadi hasilnya kata mereka, oleh kerana demikian, kita boleh saja pergi ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta pada Nabi kerana kata mereka Nabi masih hidup. Baik. Jadi bagaimana ustaz? Ah uh, soalan saya, soalan ya. saya adalah uh, ya. ah, betul tak betulkah kias kias mereka ini, kias aula kata mereka kerana uh, kalau oh, syuhada itu tidak mati apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kemudian uh, uh, bagaimana nak menjawab ini dengan uh, uh, syubhat dengan syubhat tersebut ya Pak ya? Ya. Afwan. Baik. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Dan kembali kita selalu ulang-ulangi ahlu syubhat itu punya hujah, mereka punya dalil. Dari ayat mereka ambil tentunya ayatnya benar. Cara memahaminya salah. Mereka ambil ayat tentang orang-orang yang dipilih Allah itu para nabi, syuhada, wali-wali Allah, mereka hidup dalam kuburnya. Wala tahsabanna alladziina wala tahsabanna alladziina uh, eh, ولا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله بأن ولا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل هم بل أحياء عند ربهم يرزقون janganlah kalian menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah SWT mereka itu mati bahkan mereka itu hidup dan di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki kata mereka ini para syuhada saja mereka Allah katakan nggak mati, mereka itu hidup. Mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka itu hidup dan mereka itu tidak mati dalam kuburan mereka, maka tidak mengapa kita datang kepada mereka minta, wahai wali fulan, wahai nabi, karena mereka itu hidup dalam alam barzakh. Kita katakan sesungguhnya makna ahya di sini hidup adalah kehidupan dalam alam barzakhiyah, bukan alam dunia. Yang berbeda tentunya antara kehidupan di dunia ini. Allah juga yang mengatakan, "Inna mayyitun wa innahum lamayitun." Tsumma innahum yaumil qiyamati yub'atsun inda rabbihim yub'atsun. Allah juga yang mengatakan kepada Nabi, engkau sesungguhnya engkau mati dan kelak mereka pun akan mati. Dan kemudian kalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Jikalau kita ambil ayat yang satu ini, kita tinggalkan ayat satu lain, seolah-olah tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu mati, tapi dia hidup. Makanya yang kita katakan mati di sini adalah kematian dalam alam kematian kematian seorang ketika dunia pindah alam daripada alam dunia kepada alam barzakh. Dan kita semua sepakat, bahkan mereka juga orang-orang ahlu syubhat menyepakati Nabi sallallahu alaihi telah meninggal. Barang siapa yang mengatakan Nabi tidak meninggal, ya, masih hidup sebagaimana kehidupan dalam dunia, maka mereka batil akidah mereka bahkan dapat dikafirkan dengan akidah seperti ini dan mereka pun tidak pernah mengatakan Nabi itu tidak meninggal Nabi SAW meninggal dan itu ijma kaum muslimin ijma para sahabat memang ketika Rasulullah SAW di awalnya meninggal terkejut sebagian sahabat bahkan ada yang tidak percaya sebagaimana Umar sampai-sampai Umar mengatakan la jalan, ya kuluna anna Rasulullah SAW mat akan kuperangi akan kubunuh orang-orang yang mengatakan Rasulullah telah mati, sungguhnya dia pergi kepada Tuhannya dan akan kembali sebagaimana perginya Musa kepada Tuhannya dan akan kembali. Sampai datanglah Abu Bakar Siddiq, dia masuk ke dalam ruangan Rasulullah, dia cium Rasulullah, dia katakan, "Ya Rasulullah, tib tahiyatan, tib tahayyan wa tib tamayitan." Alangkah harumnya engkau ketika engkau hidup dan ketika engkau meninggal. Sesungguhnya kematian yang yang dijanjikan Allah SWT telah engkau rasakan. Kemudian dia keluar, dia perintahkan manusia mendengar perkataannya kemudian dia bacakan ayat Al-Qur'anul Karim yang membuat Umar bergetar sampai sampai Umar hampir terjatuh mendengarnya. Yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah manusia yang akan mengalami kematian. Sebagaimana orang-orang yang lain akan meninggal dan akan mengalami kematian. Ketika mendengar ayat ini Umar radhiyallahu taala anhu hampir-hampir terjatuh. Tidak tahan. yakni kakinya mendengar ayat ini yang menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah telah meninggal. Allah mengatakan afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum kata Rasulullah kata Allah Subhanahu wa taala "Oma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul." Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang utusan sebagaimana telah dahulu didahului para utusan-utusan sebelum beliau. Afa in mata Au qutila inqalabtum ala aqabikum, jikalah dia itu mati atau dia terbunuh, apakah akan akan kembali murtad sebagaimana dahulu kala menjadi orang-orang kafir? Maka ketika didengar oleh Umar, seketika dia hampir-hampir terjatuh. Intinya sepakatlah para sahabat mereka sepakat Rasulullah telah meninggal, mereka sepakat menguburkan Rasulullah SAW, dan sekarang semua kaum muslimin sepakat menganggap Rasulullah SAW telah meninggal, telah meninggal dunia. Dan kita pun semua sepakat dengan ahlul batil, bahwasanya Rasulullah hidup di alam barzakh bahwasanya para syuhada hidup dalam barzak di alam kubur yang berbeda kehidupannya dengan kehidupan kita. Yang tidak dapat disamakan dengan kehidupan kita dan mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia, nikmat, rezeki. Sebagaimana dalam hadis-hadis orang-orang yang syuhada, ruh mereka itu dalam paruh-paruh burung di surga berterbang yakni di, di, yang terbang ke ke, ke sana kemari. Dan mereka dapat rezeki daripada Tuhan mereka. Jadi kehidupan di sini adalah kehidupan barzak yang tidak sama sebagaimana dalam kehidupan dunia. Kita datang ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sebagaimana seorang perempuan datang ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar mendoakan agar aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu taala. Perempuan ini meminta kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu taala. Dalam kehidupan Rasulullah ketika Rasul hidup, agar Allah SWT menyembuhkan dia dengan perantara Rasulullah SAW dengan perantara doa Rasulullah yang mana perempuan selalu terkena penyakit kesurupan. Ya. Kata Rasulullah SAW, jika engkau mau kudoakan, tapi jika engkau bersabar bagimu surga. Dia katakan, ya Rasulullah, aku pilih surga. Ini ketika hidup Rasulullah SAW. Apakah setelah Rasulullah meninggal para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah mintakan agar Allah turunkan hujan. Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang telah banyak murtad. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar Allah menolong kami. Demi Allah tidak pernah. Bahkan Umar radhiyallahu taala mendatangi Abbas berkata, "Ya Abbas, anta amru Rasulillah. Wahai Abbas, engkau paman Rasulullah. Dahulu kami ber yakni ber yakni bertawassul dengan doa Rasulullah SAW agar beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Beliau telah meninggal, maka sekarang kami meminta doamu. Meminta yakni dengan pertaran doamu, angkatlah tanganmu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Maka Abbas mengangkat tangannya dan dia berdoa, maka turunlah hujan. Allah Akbar. Apakah para sahabat memahami sebagaimana dipahami oleh orang-orang ahlul batil ini bahwasanya Rasulullah itu masih hidup? Bagaimana dalam kehidupan di dunia akhirnya kita datang kepada kubur Rasulullah, ya Rasulullah, sembuhkan mintalah kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitku. Demi Allah nggak pernah. Tidak akan ada jika dibongkar semua buku para ulama dalam mazhab apapun juga, mazhabnya Ahlussunnah, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanabilah yang memahami bahwasanya kehidupan dalam alam barzakh itu sama dengan kehidupan di dunia sehingga kita layak meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah meminta kepada Allah untuk menyembuhkan kita dan seterusnya nggak pernah kecuali ahlu batil nanti juga kelak akan diterangkan bahwasanya mereka juga berdal dengan kisah tawasulnya manusia kepada Adam dan seterusnya nanti kita akan jawab insya Allah taala di kesempatan yang akan datang dengan izin Allah swt jadi intinya kehidupan Rasulullah kehidupan alam barzakh dan tidak sama dengan kehidupan di dunia Demikian juga kehidupan para syuhada. Ada pun dalil-dalil ketika kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang meninggal. Assalamualaikum ala diyar. di mana mereka akan menjawab salam kita. Itu Allah yang sampaikan, bukan mereka mendengar salam kita itu. Makanya dalam ziarah kita nggak perlu harus sampai ke tujuan kuburan tersebut, kuburan secara yakni khusus ini kuburan si fulan, si A, si B, tidak. Dari jauh untuk ucapkan assalamu ya fulan. Allah akan sampaikan, Allah yang sampaikan. Ini kehidupan barzakh maka batil sekali cara berpikir mereka. Ini mungkin sekedar untuk membantah syubhat mereka. Wallahu taala alam. Taib. Demikian tadi jawaban Ustadz. Semoga Bapak Abdullah yang berada di Singapura menjadi jelas untuk eh, sebagai jawaban terhadap sobat tersebut. <clears throat> Baiklah, para pendengar yang dimana Allah, dimanapun Anda berada, kita mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Pak, dari siapa di mana Pak? Nafi di Batam Center. Pak Nafi uh, di eh, Batam Center. Jadi Ustaz, saya mau tanya untuk pembagian kalimat baibah ini kan uh, ada tiga Ustaz. Uh, tapi kadang kita kalau yang umumnya ini kan um, pada tauhid uh, saja. Sedangkan uluhiyah dan asma wa sifat kadang kita uh, tidak dipelajari. Terus apakah ini uh, semua ijma para ulama itu uh, membagikan tauhid itu menjadi tiga atau gimana Ustaz? Terus yang kedua, <clears throat> hmm, uh, saya anak kan baru belajar banyak salaf juga uh, cuma anda dengar juga informasi bahwa di cendana itu uh, berbeda dengan yang di hang FM ini mohon penjelasan uh. Ustaz jaga kalau khair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tafadhal Ustaz wassalamu ala Pembagian tauhid menjadi tiga telah dijabarkan pada kesempatan yang lampau Bahwasanya ini bukanlah perkara baru Sebagaimana ungkapan orang-orang yang jahil dalam perkara ini menganggap pembagian tahun menjadi tiga pembagian Ibnu Taimiyah atau Syekh Muhammad tidak telah ada asalnya akarnya pada masa-masa sebelumnya ya pada abad kedua abad ketiga dan ada buku-buku khusus di karang tentang ini apakah kaum muslimin telah ijma dengan menerima tahun ini menjadi tiga kita katakan ya ijma kaum muslimin dari zaman ke zaman tidak ada menyelisihnya kecuali, kecuali ahlul batil saja ahlul bidah ahlul syubhat kita jelaskan bahwasanya bahwasanya yakni sebagian kaum muslim menjadi tauhid menjadi dua bagian. Tetapi jika dipecah kembali dia akan menjadi tiga bagian. Gak lepas daripada tiga tauhid tersebut. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya, makanya ini adalah merupakan ijma kaum muslimin. Dari zaman ke zaman. Buktinya apa? Tidak ada daripada kaum muslimin yang mengingkari perkara ini kecuali ahlu batil. Ini menunjukkan dalil ijma. Apa dalil ijma'nya? Tidak ada mengingkarinya kecuali ahlu bid'ah. Ahlu batil yang menambah-nambah ditambahkan tauhid mulkiyah ya tauhid hakimiyah dan lain-lainnya ini batil hanya ahli bid'ah saja kalau antum bongkar buku-buku para ulama semua mereka sepakat dengan perkara ini ini yang pertama yang kedua salafiyah itu bukanlah organisasi partai yayasan tempat radio tapi itu agama yang Rasulullah ajarkan dan para sahabat ajarkan yang semua orang harus mengikutinya dia tidak terikat dengan golongan, kelompok, partai, baju, kartu anggota, warna pakaian, warna peci nggak ada. Nggak terikat dia dengan warga apa namanya dengan etnis tertentu tidak. Dia lintas segalanya kecuali yakni mengikuti Rasulullah SAW. Pendiri Salafiyah bukanlah yakni kelompok tertentu, golongan tertentu, tapi Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka lah yang menjaga kepada Islam yang kita mengikat diri kita kepada Rasulullah SAW dan manhaj para sahabat-sahabatnya. Jadi nggak benar jika dikatakan berbeda antara manhaj salaf di Yaman dan manhaj salaf di Saudi nggak ada. Hanya orang-orang yang jahil saja yang tidak mengerti perkara ini. Salaf semua kembali kepada Quran kepada Sunnah Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat. Walaupun dalam perkara-perkara tentu tentunya ada perbedaan dalam perkara-perkara memang boleh berbeda. Ijtihadiyah, perkara-perkara memang boleh berijtihad, yang tidak dapat ditutup pintunya, tentunya ada perbedaan. Bahkan antara sahabat Nabi sendiri ada perbedaan dalam masalah warisan, sebagaimana saya sebutkan, perbedaan antara Zaid dengan Umar radhiyallahu taala dan lain-lainnya tentang perkara berwudu antara Burah dan lain-lainnya membaca bismillah dengan jahar dan lain-lainnya ini nggak akan mungkin ditutup pintunya pasti akan ada perbedaan dalam perkara-perkara ijtihadiyah dan bukan ini yang kita katakan nggak boleh berbeda tapi dalam perkara manhaj cara beragama bahwasanya kita wajib merujuk kepada Quran kepada sunnah kepada pemahaman salafus saaleh dalam bersesi dalam bertikai ini semuanya sama oleh karena itu nggak ada yang namanya salafi yamani salafi haroki itu itu pembagian yang batil ya ada sebuah kitab yang dikarang dalam perkara ini Abdurrahman At-Talibi yang menunjukkan kejahilannya dalam mengarang kitab dia bagi-bagi salaf menjadi salaf Yamani Ah, salafi haraki, salafi suuri dan seterusnya ini batil. As-salaf wal Islam wal Islam wal salaf. Islam itulah salaf, salaf itulah Islam. Yang semua mengacu kepada apa yang Rasul ajarkan. Tidak ada namanya cendana, tidak namanya batu haji. Enggak ada semuanya. Allahu taala alam. Sahabat Hang dimanapun Anda berada Kita mencoba membaca satu pertanyaan via SMS Datangnya dari M Nur di Tembesi Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk subhat apabila mengatakan agama manapun, agama manapun tidak ada yang mengajarkan keburukan dan kejelekan, Ustaz? Tayyib, ini ini menunjukkan jahilnya orang yang berkata demikian. Nah, Islam yang mengajarkan segala macam bentuk kebaikan. Di luar Islam nggak ada. Walaupun dalam sisi tertentu, sisi tertentu mereka mengajarkan fitrah manusia untuk berkasih sayang, berkelas, ber, apa namanya berulas asih, bantu membantu, ya. Tapi hal ini semuanya bukanlah perkara yang paling mendasar dalam agama dalam agama agama Islam. Makanya saya katakan ini membedakan Islam dengan agama lain yang paling mendasar adalah perkara tauhid. Adapun anjuran untuk berbuat baik kepada makhluk itu juga ada dalam agama-agama lain tidak menyakiti makhluk. Ada dalam agama-agama lain. Ya. Perintah untuk berkata-kata jujur, tidak berdusta itu ada dalam agama lain. Ini akhlak. Tapi Islam datang dengan segalanya. Dengan tauhid, dengan akhlak, dengan muamalat. Ada agama lain yang peduli dengan, dengan cara bermuamalah, berjual beli. Enggak ada, enggak ada peduli mereka. Hanya Islam yang peduli secara total tentang segala macam perkara. Muamalat, siasat, ibadat, akidah, semuanya dicakup dalam Islam. Wallahu taala alam. Baik. Sahabat yang dimanapun Anda berada, kembali kita mengangkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, dari siapa di mana? Dari Bu yang di Batu Haji, Ustaz. Tafadol. Iya, uh, yang saya tanyakan dalam uh, saya kebetulan mengikuti sebuah taklim gitu, Ustaz. Uh, Terus, dikeraskan suaranya. Bisa dikeraskan sedikit iya, suaranya. Saya mengikuti sebuah taklim dalam kajian itu e, sama ustadznya suruh membawa air nanti dikumpulkan di depan kita baca surat yasin ya surat apa aja sambil kita berdoa e, ya fungsinya untuk mudah-mudahan air ini bisa menyembuhkan bagi siapa yang sakit salah satunya gitu ustad itu gimana hukumnya menurut e, syariah yang kedua kakak saya itu kebetulan pernah sakit sampai berbulan-bulan gitu terus e, sampai berbulan-bulan berobat nggak sembuh-sembuh Eh, terus uh, karena mungkin ada salah satu anjuran teman dia dibawa ke paran apa gimana ya paranormal atau apa gitu Ustaz. Tapi di situ dikasih tahu bahwa diganggu jin gitu karena pernah ke satu daerah dia mengganggu jin itu sehingga jin itu marah gantian kakak saya yang diganggu gitu terus dia itu datang ke tempat itu karena dia pun berobat bisa diringkas ah, soalnya uh, bu bisa diringkas soalnya bu gimana diringkas bisa diringkas ya. pertanyaannya langsung itu termasuk syirik nggak ya Ustaz? itu aja ya Uti ya Assalamualaikum wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tayyib Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ada dua pertanyaan di sini yang saya dapat tangkap yakni soal pertama tentang masalah amalan yang diperbuat oleh sebagian yakni majelis taklim kata penanya kita dikumpulkan air masing-masing mungkin bawa air atau aqua atau apa kemudian dibacakan bersama mungkin di sana apakah yasin dan lain-lainnya kemudian disuruh minum atau dianjurkan untuk minum dengan harapan siapa yang sakit akan sembuh maka kita katakan ya ruqyah itu meruqyah orang yang sakit dibolehkan dengan Quran Al-Karim. Tidak mengapa ketika Anda sakit anda dekatkan air putih, Anda baca di sana Al-Fatihah berulang-ulang. Sebagaimana yang ini yang telah dilakukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika dia sakit diare begitu sulitnya dia untuk sembuh dengan berbagai macam pengobatan dia perbuat dia ambil zam-zam dia baca fatihah berkali-kali dia minum dan sembuh dengan izin Allah swt ini rukyah yang dibolehkan ada orang kesurupan kita ambil air kita bacakan atau langsung kita bacakan di telinganya ya dia dengarkan atau kita ambil air kita suruh dia minum juga boleh rukyah jika dia dari Quran Quranul Karim tetapi ketika hal ini dibuat dengan cara tertentu dikhususkan dengan kaifiat tertentu bacaan tertentu seperti Yasin yang dibaca atau bacaan tertentu Al-Kahfi atau apapun juga namanya yang nggak ada dasarnya tiap kali datang kemudian bersama-sama membacanya dan orang-orang yang sakit ataupun nggak sakit pun semua minumnya dengan harapan sembuh maka ini adalah perkara-perkara yang saya melihat Allah Ta'ala dalamnya ada unsur-unsur bid'ah karena eh, ini semua ibadah ibadah harus kembali kepada dalil, ada ibadah yang sifatnya umum ada yang khusus ketika di ibadah-ibadah yang sifatnya umum itu dikhususkan dengan membaca surat tertentu dengan cara tertentu dikumpulkan membaca dikumpulkan air sebanyak-banyaknya dibacakan dan seterusnya disuruh minum apalagi dijual ini semuanya batil ya dibuat tiap mal misalnya dibuat seminggu sekali dikumpulkan jemaah taklim pengajian dibuat seperti ini ini semuanya batil tapi anda kata memang seorang sakit anda bacakan ah, di air air putih anda bacakan ya, Al-Quran Al-Karim ah, zikir-zikir Rasulullah SAW boleh dan itu dibolehkan disuruh minum atau anda minum jadi di sini yang saya lihat ya, ini penyimpangannya adalah dalam tata cara kaifiatnya saja Allahu taala alam adapun yang kedua datang ke paranormal atau yang sebenarnya disebut dukun hukumnya adalah haram jika dia yakini akan dianggap kufur dan itu syirik kata Rasulullah man ata'arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad yang datang kepada paranormal paranormal dukun orang pintar, ya, orang pandai, apa namanya juga terserah, maka dia benarkan dianggap dia telah kafir dengan apa perintah Muhammad SAW. Maka hukumnya haram, hukumnya syirik, dan tidaklah orang melakukannya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi andai kata seorang kesurupan, maka rukyahlah dia. Dia merukyah dirinya sendiri dengan bacaan kursi, al-ikhlas, al-mu'awizatain, akhir al-baqarah dan seterusnya. Silahkan lihat buku para ulama. Atau orang lain merukyahnya itu caranya, bukan dibawa ke paranormal dan seterusnya. Wallahu taala alam. Sahabat yang dimanapun Anda berada, kita mungkin akan menjawab dua pertanyaan kembali sebagai akhir dari kajian. Kita angkat penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Salam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Ini dari Akhi Zakaria. Pak Zakaria, di mana Pak? Di Jodoh gitu Pak. Silakan Pak Zakaria. Eh, ini anak mau tanya Pak. Halo. Iya silakan Pak. Uh, tadi eh, kan uh, ada itu uh, Pak. Um, orang kan suruh membaca eh suruh sholat goib gitu Pak kayak ya. terjadinya di Palestina kemarin gitu Pak kan. Halo. Iya silakan. Uh, kan mereka suruh para para muslim itu suruh sholat gaib gitu mm -hmm. pak uh, itu gimana apakah kita melakukan atau tidak gitu pak dan yeah. tadi anak kan pulang eh, sholat mm, isya ke masjid itu pak kan Yeah. Iya. Nah, itu, itu aja tadi ada sebagian jamaah suruh sholat gaib gitu hmm. bagi sepulan yang udah meninggal gitu. Yeah. Itu apa hukumnya gitu dan yeah, iya. gimana yeah. lakukannya gitu pak? Yeah. Itu aja Pak Zakaria ya. Iya. Jazakallah khair ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Baik, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'du. E, tentang salat gaib. Dasar salat gaib ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggalnya Najasyi di negeri Habasyah. Tidak ada mensalatkan di sana. Karena hanya Najasyi saja beragama Islam. Selainnya beragama eh, beragama Nasrani. Maka ketika Najasyi meninggal diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau beritahukan kepada para sahabat, mereka pun keluar, mereka buat jemaah, mereka sholat. Itulah dia dasar dari persoalan gaib. Maka para ulama sepakat bahwasanya seorang yang meninggal yang tidak disolatkan ya sebagaimana kasus Najasyi maka boleh kita melaksanakan sholat gaib untuknya sepakat tanpa selisih mungkin karena dia meninggal di negeri orang-orang kafir nggak dimenyolkannya atau dia tenggelam meninggal tenggelam nggak tahu di mana jasadnya atau dia meninggal terbakar nggak tahu lagi di mana jasadnya fisiknya hilang dan seterusnya ya ini dibolehkan kita mensolatkannya sholat gaib tanpa ada persisian di sini yang saya ketahui Adapun seseorang yang telah disolatkan di suatu negeri, satu kampung, kan di sana banyak orang-orang Muslim dan seterusnya telah diselenggarakan sholat di sana. Kemudian bolehkah kita melaksanakan sholat gaib untuk orang tersebut di negeri lainnya? Di sini terjadi persisian di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak, sebagian mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak dari mereka bahwasanya asal sholat gaib itu adalah sebagaimana perbuatan Nabi SAW menyolatkan orang-orang yang memang belum disolatkan. Adapun ketika dia telah disolatkan, diselenggarakan penyelenggaraan jenazah untuknya maka tidak perlu lagi disolatkan. Dan itu pendapat yang kita pilih wallahu taala alam. Itu untuk jawabannya, Pak. Taib, uh, sahabat Hang, kita mencoba menjawab satu pertanyaan terakhir untuk kajian kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam waalaikumsalam. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Uh, dari Balai Persero Ustaz. Namanya Pak, maaf Pak. Abu Subandi. Abu Subandi. Silakan Saya, eh, Pak. Ustaz yang nanya. Saya membaca Allahumma gfirli dunubi wa li walidayya wa makam rubaini sayyira itu di dalam eh, ke kuburan orang tua saya itu boleh nggak Ustaz? itu aja Pak. Doa itu. Itu aja Pak. Ya, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ba'du. Bolehkah saya membaca doa di sisi kubur orang tua saya? Rabbighfirli walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira. Boleh. Bahkan doa-doa lain juga boleh. Tetapi yang harus kita pahami bahwasanya tujuan ziarah itu yang paling kuat adalah kembali masalahnya kepada orang-orang yang ziarah. Itu yang paling penting Kata Nabi, "Zu kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Aku melarang kalian soal uh, eh, mengunjungi kuburan, maka kunjungilah dia. Fa innaha tudzakirul akhirah, karena dia kalian kepada kematian. Adapun doa yang kita ucapkan untuk orang meninggal, sesungguhnya tujuan ini akan tercapai dimanapun kita berada. Orang tua kita meninggal di Jakarta, kita di Batam, doa insya Allah Allah akan dengar. Karena Allah yang mendengarnya, Allah yang akan sampaikannya. Tidak harus kita datang dan mengetahui di mana kuburnya. Ini jika dimasukkan dengan doa. Maka ketika kita datang ke kuburan ada panduannya. Lepaskan dua sandal, ucapkan salam, doakan orang-orang telah meninggal dengan Rasul ajarkan. Kemudian Anda tambah dengan doa-doa lain, silakan. Doakan kamu untuknya, jangankan azab dan seterusnya. Doalah, hadapkan wajah Anda ke kiblat. Hadapkan wajah Anda ke kiblat. Enggak ada masalah. Silahkan bacakan doa Allah maghfirlah warhamhu warhamhu wa afi wa afu anhu wa nuzulah wa si' madkhalah dan seterusnya Allah maghfirlah Allah maghfir li walidayya Allah maghfir li walidayya warhamhuma dan seterusnya boleh-boleh saja enggak ada larangannya karena masuk ke dalam kecekapan ke yakni keumuman keumuman perintah untuk mendoakan orang-orang beriman maka boleh saja dia tapi ada pun yang khususkan dengan cara-cara tertentu atau doa-doa tertentu harus itu dibaca terus-menerus dan seterusnya maka perlu dalil wallahu taala alam Taib, Jazakallah khairan pada Ustadz Abu Fairus yang telah berikan kajian kita pada malam hari ini. Dengan jawaban beliau, maka sahabat Hang, kajian kita pada malam hari ini kita cukup sekian, kita cukup sampai di sini. Insya Allah pada minggu mendatang kita akan bersama kembali untuk mendengarkan kajian selanjutnya. Uh, demikian juga Zakumullah atas kehadiran pada Ikhwan yang telah berada di Studio 1 dan juga juga pada sahabat yang telah memberikan pertanyaan baik lewat SMS maupun via telepon. Demikianlah uh, eh, insya Allah kita bisa bersama kembali. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi